temui kau di komplek merah tawarkan kamar dan cinta padaku ku beli dengan borska sepertiga tarif ku bayar dengan uang untuk pembayaran listrik TV telepon mesin dan lain-lainnya Ku dekap kau dan ku peluk erat-erat Ku memeluk selimut dan bantal guling di kamar tidur saat malam dingin Ku tatap matamu kau tatap mataku lantas kita berdua tersenyum Ku sentuh bibirmu kau remas punggungku lantas kita berdua menggila Ku buka bajuku kau buka bajumu lantas kita berdua cengkrama Sadar bahwa saat itu kita telah jatuh dalam nakal yang semu seperti dua ekor anjing kampung yang tak mengenal dosa dan malu. Oh iya hangat tubuhmu ku dapat lewat cinta yang punya harga setengah gila. Yang terhitung mahal buat orang sepertiku yang cuma punya satu pabrik benang, yang cuma punya satu glosir gula, yang cuma punya satu usaha konveksi dengan 4.444 karyawan, dengan 3.333 karyawati, dengan 2.222 pekerja waria terlalu mahal. Namun tak apalah, namun tak apalah. Sebab tujuh samudra telah ku lalui, Sebab di sepuluh negara telah ku cari Namun ternyata cinta yang dahsyat ini akhirnya ku dapati Di ranjang reyot kamar kontrakan Di ranjang reyot kamar kontrakan